بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية والحوض حق والشفاعة التي خص بها النبينا يوم القيامة حق وشفاعة من الملائكة والنبيين والمؤمنين حق والجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان لا تبيدان ولا لا, تبيدان لا تبي لا تبيدان ولا تم ولا تفنيان وخروج, وخروج المؤمنين من النار بعد دخولها حق ولا يخلد فيها يخلد ولا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأهل كبائر في مشيئة الله تعالى لا يقطع لا يقطع عليهم بالنار بل يخاف عليهم ولا يقطع للطائعين بالجنة بل نرجو لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الإخوة الكرام والأخوات الكريمات kita melanjutkan pembahasan kitab kita Ijtima'ul Juyush Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah karangan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan kita masih dalam penukilan Al-Qayyim tentang perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah tentang keyakinan yang wajib diyakini oleh Al Sunnah perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i beliau berkata rahimahullah wal hawdha haqqun. Al hawd adalah telaga yang ada di padang mahsyar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi. Setiap nabi punya telaga di padang mahsyar. Dan telaga terbesar adalah telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat umat yang mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan dapat meminum dari telaga tersebut. Dan Nabi yang mulia sallallahu mengatakan, Ana faratukum alal haudhi. Aku menunggu kalian di haud. Nanti kita akan berjumpa dengan Nabi Alaihi sallallahu Wasallam di haud. Di telaga tersebut. Telaga itu begitu besarnya dan begitu banyaknya bilangan gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang ada di langit. Barang siapa yang meruguk daripada telaga tersebut, kata Nabi tak akan pernah dahaga selama-lamanya. Selama Ya. Man syariba minha lam yadhma abada. Kata Nabi yang mereguk telaga tersebut tidak akan pernah lagi haus dahaga selama-lamanya. Kata Nabi tentang telaga tersebut asyaddu bayadan ya minal laban air airnya begitu jernih, lebih jernih daripada warna susu. Ya, dan haud ini telaga ini airnya bersumber daripada ya, telaga milik Nabi yang mulia sallallahu di surga yang bernama telaga Al-Kautsar. Ya Allah katakan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainaka Al-Kautsar." Sungguh kami telah berikan kepada Muhammad al kawthar al kawthar adalah telaga milik Nabi di surga. Bahkan dari telaga inilah dipancarkan semua air-air yang mengalir di seluruh sungai-sungai di surga dan juga yang ada di haud padang mahsyar. Jadi itu sumbernya. Ya. Kemudian nanti disebutkan bahwasanya akan datang sebagian orang yang Nabi mengira adalah mereka umatnya atau sahabat-sahabatnya tatkala mereka mendekati telaga tersebut mereka akan meruguk dari telaga tersebut tiba-tiba semuanya mereka itu disingkirkan di telaga dijauhkan dari telaga maka Nabi SAW sebagaimana termuat dalam hadis-hadis yang sahih dan antaranya riwayat Imam Muslim rahimahullah berteriak berkata ummati ummati ya Allah mereka itu umatku umatku dalam sebagian riwayat ashabi ashabi. Mereka itu adalah sahabatku sahabatku. Atau dengan tasghir usaihabi usaihabi. Maka dikatakan kepada Nabi SAW Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak Sesungguhnya wahai Muhammad engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelahmu Apa yang mereka ada-adakan setelahmu Apa bid'ah yang mereka buat setelahmu maka Nabi pun berkata, suhkan, suhkan, bu'dan, bu'dan. Celakalah, celakalah, jauhlah, jauhlah. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul bid'ah daripada umat ini. Yang merubah-rubah agama, menambah-nambah agama, dan mengurang-urangi agama. Mereka tidak akan mereguk telaga dari apa yang dimiliki Nabi SAW. Mereka akan dijauhkan. Ya, dan Nabi yang mengira mereka umatnya kata Allah Swt, engkau tak tahu apa yang mereka buat setelahmu meninggal. Mereka menambah nambahi agama, menukangi agama dan ini menunjukkan alangkah berbahayanya bid'ah. Bid'ah merupakan sebab seseorang akan dihalangi untuk mereguk telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun perkataan ashabi ashabi ini dijadikan sebagian orang-orang Syiah Rafidhah untuk menghujat kaum muslimin al-Sunnah. Kata mereka ini dalil menunjukkan sahabat-sahabat Muhammad disingkirkan daripada telaga kata mereka. Karena Nabi mengatakan ashabi ashabi atau usaihabi usaihabi. Ini akan mereka suntikkan kepada kaum muslimin al-Sunnah. Lihat ini sahabat-sahabat Nabi. Mereka disingkirkan dari dalam neraka. Dalilnya ini ashabi ashabi disingkirkan dari telaga dicampakkan ke neraka menunjukkan sahabat-sahabat Nabi kafir kata mereka. Maka jawaban kita yang pertama, ya kalau begitu masuk di sana Ali, masuk di sana Fatima, masuk di sana Hasan, masuk di sana Husain karena sifatnya umum, sahabatku, sahabatku. Sahabat adalah semua yang berjumpa Nabi SAW beriman dengannya. Ya, mereka mengatakan tidak, mereka dikeluarkan dari dalil-dalil dengan dalil-dalil khusus. Kita katakan demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain dikeluarkan dengan dalil khusus. Sepuluh orang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Mereka dikeluarkan dari dalil khusus. Kemudian semua sahabat ikut perang badar. Kemudian semua sahabat yang ikut Bayatul Ridwan. Jumlahnya 1400 orang. Kemudian seluruh sahabat dalam nas Quran Allah meridhai mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar jadi kalau mereka bertanya, kalau begitu siapa maksud sahabat nih? Jawaban kita, siapa maksud kalian? <laughs> kalau aneh kata mereka bertanya, kalau dikeluarkan sebulan-sebulan, bagi siapa maksudnya? Kita jawab, as-suhbah dalam bahasa Arab itu sifatnya lebih umum. Setiap orang yang bertemu seorang, berkenalan dengannya bisa disebut sahabat. Orang-orang munafik pun adalah merupakan sahabat Nabi secara bahasa. Jadi maksud ashabi adalah secara bahasa mereka sahabatku, sahabatku yaitu orang-orang yang dikira Nabi sahabatnya dan Nabi tak tahu mereka orang munafik. Jadi ashabi secara bahasa ada orang-orang munafik di zaman Nabi yang mereka menukangi agama dan Nabi sasalam tak tahu keberadaan mereka. Di antara dalilnya adalah perkataan Nabi yang mulia sasalam ketika terdengar dasar Yesus bahwasanya Nabi akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika itu Nabi mengatakan tidak, tidak kita akan kita tidak akan membunuh yakni Ubay Abdullah bin bin Salul supaya orang di luar tak mengatakan inna Muhammadan yaqtulu Sahabah, Inna Muhammadan yaqtulu Ashabah. Agar orang jangan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Nabi tidak membunuh Abdullah bin bin Salul karena Ubay bin Abdullah bin Salul orang dari luar adalah sahabat Nabi. Kalau Nabi membunuh sahabatnya sendiri, orang akan masuk Islam, orang akan takut masuk Islam. Jadi mana ashabi? Ashabi adalah siapa? Orang-orang munafik. Atau orang-orang yang pernah berjumpa Nabi SAW setelah itu Nabi meninggal mereka murtad. Karena sebagaimana kita ketahui setelah Rasulullah SAW meninggal murtad sebagian besar bangsa Arab. Sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, Nabi mengira mungkin di kala hidup mereka adalah sahabat-sahabatnya ternyata mereka merubah agama mereka. Jadi ini maksudnya. Ya. Paham kawan-kawan sekalian Bantahnya? Ini akan mereka katakan itu langsung. Ini subat-subat orang Syiah untuk menyerang halus Sunnah. Kita lanjutkan. Wal haudhu haqqun. Jadi haud itu hak. Haud itu adalah telaga milik Nabi yang mulia sallallahu yang diberikan Allah di padang mahsyar bukan di surga. Ya. Boleh jadi dia sebelum melewati sirat belum melewati jembatan. Ya, siapa yang minum mereka tak pernah lagi dahaga selama-lamanya. Ya, airnya begitu lezatnya, warnanya lebih putih daripada warna susu. Manisnya lebih manis daripada madu, Allah alam. Bagaimana hakikat sebenarnya? Tunggulah masanya. Bagi orang-orang yang mengikuti Nabi yang mulia sallallahu insya Allah. Dia akan meneguk daripada telaga tersebut. Dan nanti kerinduan kita berjumpa Nabi akan tertumpah di sana. Tatkala kita melihat Nabi kita di sana menunggu kita. Kata Nabi, "Ana faratukum al-haudi." Aku menunggu kalian di sana. Kemudian kita lanjutkan, "Wasyafa'ata allati khussa biha biha nabiyyuna sallallahu Yawmul qiyamati haqqun." Dan kita pun mengimani adanya syafaat yang dikhususkan hanya untuk Nabi kita yang mulia SAW nanti dari kiamat. Benar adanya hakun. Yang dimaksudkan dengan syafaat khusus adalah yang disebut syafaatul uzma, syafaat yang maha besar, syafaat yang paling agung, yaitu syafaat agar Allah Jalla wa memulai persidangan hamba-hambanya. Karena sebagaimana dalam hadis-hadis yang jumlahnya begitu banyak, dahsyatnya huru hara padang mahsyar, panas yang begitu dahsyat bersangatan, sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, sebagian orang datang kepada para nabi, datang kepada Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa dan akhirnya kepada Nabi Muhammad. Setiap nabi mengatakan lastulah bukan aku yang berhak. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, barulah Nabi SAW sujud di atas arah di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala sujud yang panjang Allah ilhamkan kepada Nabi puji-pujian dari nama-namanya yang tak pernah diajarkan sebelumnya setelah itu Allah berkata ya Muhammad irfa' al-sak Muhammad angkatlah sekarang sekarang kepalamu isfa' berilah syafaat maka dengan itu dimulailah persidangan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Semoga Tuhanmu membangkitkanmu di hari kiamat diberikan bagimu tempat yang terpuji. Al-maqam al-mahmud dialah kedudukan syafaat yang hanya diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam semata. Kalaupun muncul pertanyaan, kenapa enggak langsung orang-orang datang kepada Nabi? Jawabannya supaya tampak kelebihan Nabi, utama Nabi dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi mengatakan lastulah, bukan aku yang berhak. Tampaklah keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat khusus yang tak dimiliki oleh siapapun daripada para nabi dan rasul dan rasul. Kemudian berikutnya wasyafa'ata minal malaikah. Kita pun mengimani bahwasanya kelak para eh, para malaikat-malaikat pun memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Di antara bentuk rahmat Allah SWT Jumlah malaikat yang begitu banyak di langit sana Mereka senantiasa mendoakan orang-orang beriman Yang hidup di dunia ini والذين حول العرش ومن والذين يحملون العرش ومن حولهم dan malaikat-malaikat yang membawa arash dan yang mengitari arash sabbihuna bihamdi rabbihim mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka wa yastaghfiruna lilladzina amanu mereka senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang beriman jadi malaikat-malaikat yang banyak mengitari arash Bahkan malaikat-malaikat membawa arah senantiasa ketika kita hidup di dunia ini. Ya, mereka mendoakan kita faghfir lil ladzina ya, kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta syai'in rahmatan wa ilma ya Allah. Sungguh luas ilmumu, sungguh luas rahmatmu. Faghfir lil ladzina ya, tabu wa taba'u sabilak. Ampunkanlah ya Tuhan orang-orang yang bertobat mengikuti jalanmu. Ya, waqihim waqihim as-sayyi'at Tuhan, jagalah mereka dari segala macam keburukan. Dan nanti di hari kiamat malaikat-malaikat juga akan memintakan kepada Allah syafaat agar diberikan kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman dengan syafaat malaikat diangkat derajat mereka di surga atau dikeluarkan dari dalam surga dan dalam neraka ke surga. Ya. syafa'atan minal malaikah wan nabiyyin kita, kita pun mengimani adanya syafaat dari rombongan para nabi-nabi. Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya kata Nabi syafaati li ahli kabair min umati. Syafaatku akan kuberikan kepada pelaku dosa besar daripada umatku. Para nabi memberikan syafaat. Ya. Wal mu'minin hak. lebih juga syafaat daripada orang-orang beriman. Setiap orang yang beriman Allah akan berikan kepada mereka hak ya untuk memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka. Sebagaimana kata Allah dalam hadis yang sahih, Allah berkata kepada orang-orang beriman, "Pergilah kalian lihat siapa yang dahulu kan kenal di dunia daripada penghuni neraka, keluarkan mereka dari neraka." Ya. Sebagian mengatakan mereka masuk ke dalam neraka, mereka tarik orang-orang dalam neraka keluar dari neraka. Ya. Pendapat yang lain mengatakan mereka tak harus masuk ke neraka. Mereka melihat orang-orang dalam neraka, mereka minta kepada Allah agar dikeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari dalam neraka. Subhanallah. Inilah nikmatnya punya sahabat orang-orang beriman, punya sahabat orang-orang saleh. Ya, mereka Allah berikan ya izin untuk memberi syafaat bagi saudara-saudara mereka yang mereka kenal di dunia daripada pelaku dosa-dosa besar. Subhanallah. Bayangkan, pelaku dosa besar bermanfaat ketika mereka bersahabat dengan orang-orang beriman luar biasa. Ya, bersahabat dengan orang-orang soleh itu luar biasa. Utamanya di dunia maupun di akhirat. Sudah pun mereka dibakar, tapi Allah berikan syafaat melalui orang-orang yang beriman agar mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Maka sungguh celaka orang yang tak punya sahabat dari golongan orang-orang beriman yang salih inilah orang paling celaka. Tak ada yang mengenalnya di hari kiamat. Alhamdulillah min Ya. Kata Allah, lihat, unzuru Man ta'rifun, siapa yang kalian kenal? Keluarkan mereka dari dalam neraka. Berarti kalau mengenal harus ada hubungan. Maka orang-orang yang tak ada hubungan sama orang saleh kasihan. Subhanallah. Karena tak ada kenal. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan yang ada di dunia ini akan terus-menerus berkesinambungan sampai nanti hari kiamat kita akan mengenal. Semua yang kita kenal di dunia akan kita kenal di akhirat nanti. Subhanallah. Wan nabiyyin wal mu'minin haqqun wal jannatu haqqun wan nar haqqun. Kita pun ahlu sunnah mengimani al jannatu haqq. Surga itu ada, hak. Bahkan telah ada. Manakala kita meyakini surga itu ada, kewajiban kita adalah berusaha untuk berbekal, beramal, ya, bertakwa agar kita dapat masuk surga wanar hakun Neraka pun itu hak adanya. Maksudnya manakala kita meyakini neraka ada, konsekuensinya kita harus berusaha menghindar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ya, kata Rasulullah, "Man syahida allah la ilaha illallah wahdah la syarikalah," yang bersaksi tidak ada tuhan yang hak dibanding kecuali Allah semata, ya, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang bersaksi Muhammad adalah hambanya rasulnya, wa anna Isa dan bersaksi pula Isa Abdullah wa rasuluhu adalah hamba atau rasulnya wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam bersaksi Isa adalah merupakan makhluk yang terjadi dengan kalimat kun dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada rahim Maryam ya waruhun min dan Isa adalah merupakan hamba Allah yang Allah ciptakan ruh daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanna wal jannatu haqqun bersaksi surga itu ada, wan naru haqqun bersaksi neraka itu ada. Allahul jannah Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana al amal sesuai dengan tingkat amalannya. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Amal adalah merupakan pembeda tingkatan-tingkatan orang di surga. Yang banyak amalannya semakin tinggi tingkatannya di surga. Adapun sebab masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal. Subhanallah. Jadi orang itu masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat. Karena tak semua orang beramal masuk surga, ada yang beramal tak masuk surga. Ya, sebagaimana kata Nabi, ketika ada dua orang yang mereka kenal di dunia, yang satu itu senantiasa ingatkan kawannya kalau berbuat maksiat, ya dia berkata ittaqillah, takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan, selalu diperingatkan. Ya. Sehingga akhirnya saudaranya itu bosan. Sehingga dia mengatakan, urus saja dirimu, tak usah kau urus-urus saya. Dosa-dosaku aku dengan Allah. tidak ada hubungan denganmu. Kalimat ini memancing kemarahan orang itu sehingga dia berkata sehingga dia berkata demi Allah wallahi lan yaghfirakallahu abada. Demi Allah mustahil Allah akan mengampunimu selama-lamanya. Akhirnya di hari kiamat kedua-duanya dikumpulkan. Allah pun bertanya, siapa dahulu di dunia yang bersaksi, bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan, tak masukkan ke surga. Ya, saksikanlah engkau yang mengatakan demikian kemasukkan ke dalam neraka karena kesombongannya. Ya. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah. Kata Nabi, "Lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amali." Tak akan mungkin ada orang masuk surga dan terkena dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kau? Kata Nabi, "Wala ana, aku pun tidak." illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu hanya karena rahmat Allah semata yang meliputiku disebutkan ya dalam sebagian riwayat-riwayat Israiliyat ada seorang ahli ibadah yang menyembah Allah 500 tahun Allah buat dia cinta dengan ibadah tinggal di satu tempat jauh dari kediaman manusia sholat, sujud Allah buat dia cinta kepada sujud 500 tahun dia tinggal hidup dalam keadaan terus beribadah di sana Allah ciptakan baginya ada mata air, ada kurma. Ya, sehingga dia berdoa agar diwafatkan ketika sujud. Meninggallah ketika sujud. Kemudian di hari kiamat Allah SWT perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat, malaikatku, masukkan si fulan ke surga dengan rahmatku. Maka dia protes, ya Tuhan, dengan rahmatmu, bagaimana amalanku 500 tahun? <laughs> Bagaimana dengan amalanku 500 tahun menyembahmu? Kata Allah malaikat, coba kau hitung nikmatan yang kuberikan kepadanya berupa kenikmatan mata. Hitung kenikmatanku, kemudian setelah itu ya, kenikmatan tersebut bandingkan dengan amalannya. Ya. Kira-kira terbayar enggak nikmat mata yang kuberikan kepadanya? Dihitunglah nikmat mata dengan semua amalannya habis ludes semua amalannya hanya karena satu nikmat mata yang dia bayar. Habis semua amal kebaikannya untuk membayar kenikmatan mata. Sementara tubuh bukan hanya mata. Habis semua kebaikannya. Maka berkatalah Allah, masukkan dia ke dalam neraka. <laughs> Maka ketika siap-siap malaikat bawahnya berkata, Ya Allah, Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu, kata Allah. Dengan rahmatku, ya. Dengan rahmatmu. Ya malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Bukan dengan amal. Amal kita ini nggak ada apa-apa. Nikmat Allah begitu luas yang Allah berikan. Ni'mat mata, telinga, lisan, la ilaha illallah. Subhanallah. Kita bersyukur gimana pun tak akan pernah dapat menutup segala macam nikmat Allah berikan kepada kita. Kesyukuran kita tak pernah sempurna. Kemudian wa annahuma makhluqatan, sesungguhnya kedua-duanya surga dan neraka itu sudah uh, tercipta la tabidan diciptakan untuk kekal la tafnian tak pernah kedua-duanya binasa. Jadi neraka dan surga sudah tercipta dan kedua-duanya diciptakan Allah untuk kekal. Nanti bila bila mana datang hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala hancurlah segala sesuatu yang Allah tetapkan hancur dan akan berkekalan apa-apa yang Allah tetapkan kekal. Di antara yang Allah tetapkan kekal adalah arasnya kekal, kursinya kekal, lauh mahfuznya kekal, kalam kekal, kekal. Kemudian surganya kekal, nerakanya kekal. Ya. Inilah yang Allah ciptakan untuk kekal. Mereka tak terpengaruh dengan tiupan sangkakala. Mereka diciptakan untuk kekal. Ketika kita sedang berbicara tentang surga neraka, kedua-duanya sudah ada. Kedua-duanya akan berbicara di hari kiamat. Ya Rab, aku ini untuk siapa kau ciptakan? Berkata surga. Kata Allah, engkau diciptakan untuk setiap orang utullin. Setiap orang yang sombong, congkak, jawadin, mustakbir. Sombong, congkak, angkuh. Untuk untuk mereka kau ciptakan. Neraka yang berkata ya afwan bukan surga. Neraka berkata, "Ya Allah, untuk apa aku? Untuk siapa aku diciptakan? Untuk orang-orang yang sombong, congkak, keras kepala, angkuh. Untuk seperti itu, seperti itulah untuk orang seperti itu engkau diciptakan." Berkata surga, "Ya Allah, untuk siapa aku diciptakan?" Kata Allah, لِكُلِّ ضَعِفٍ مُضَعَفٍ مُسْتَضْعَفٍ Setiap orang yang lemah, yang dilecehkan manusia, yang dizalimi manusia. Ya, untuk mereka lah diciptakan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini keutamaan orang-orang yang lemah, lemah ekonominya, lemah kekuasaannya, tak punya apa-apa. Kenapa mereka utama? Karena kebiasaannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang menjadi musuh para nabi adalah orang-orang yang kaya. Satu, yang kedua orang-orang yang berkuasa. Kau Perhatikan Quran Karim. Musuh para nabi itu bukan Bilal, tidak. Bukan Bilal, bukan Ammar, musuhnya Abu Jahal, pemimpin. Musuhnya Umayyah bin Khalaf, pemimpin. Ya, orang sombong ketika punya kekuasaan, punya kekayaan, sehingga menolak kebenaran, memusuhi kebenaran. Ya. Karena itulah Allah katakan dalam Al-Qur'an setiap kali datang kepada ya qala al-mala'u qala al-mala'u qala al-mala'u min alladziina kafaru berkatalah al-mala al-mala itu adalah merupakan orang-orang elit dari kaum yang memiliki harta benda dan jabatan dan pangkat. Ya. Qala al-alladziina kafaru min qaumihim berkatalah orang-orang yang elit dari kaumnya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita Allah orang yang Allah titipkan baginya kekayaan, Allah titipkan baginya kekuasaan. Hati-hatilah. Ya. Ini bisa membuat orang lupa daratan. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka ya dan billah. Kemudian berapa sisa waktu kita? 10 menit. Wa khurujal mu'minina minan nari ba'da dukhuliha haqqun dan akan ada kita meyakini akan dikeluarkan orang-orang beriman yang punya keimanan dari dalam neraka dikeluarkan dengan imannya. Itu adalah perkara yang kita yakini. Karena Nabi mengatakan kalau minan nar, dikeluarkan dari dalam neraka man kana fi qalbihi yang dalam hatinya ada mithqal habbati khardal min iman yang terdapat dalam hatinya sekecil apapun daripada keimanan. Dan ini tentunya bantahan kepada kaum Mu'tazilah yang mengatakan tak akan mungkin orang masuk dalam neraka dikeluarkan. Mu'tazilah, Khawarij mereka mengingkari hal semacam ini. Ini ciri-ciri ahli bidah. Ahlu sunnah mengatakan Allah kuasa mengeluarkan mereka dengan iman mereka. Karena Mazhabnya Khawarij setiap orang berbuat dosa besar kafir masuk neraka kekal. Mazhab Mu'tazilah pun demikian. Di neraka yang berbuat dosa-dosa kekal selama-lamanya. Meskipun Mu'tazilah mengatakan di dunia bukan dikatakan kafir, bukan dikatakan mukmin, tengah-tengah. Ya, kafir tidak, mukmin tidak. Jadi mana? Tengah-tengah. Itu di dunia. Ya, dalam mazhab Mu'tazilah payah menguburkan orang-orang berbuat maksiat. Enggak bisa dikuburkan di kuburan orang kafir, enggak <laughs> bisa dikuburkan di kuburan orang beriman. Di tengah-tengah. Mu'tazilah. Ini hukum dunia, hukum akhirat mereka mengatakan kekal. Ya. Tak mungkin dikeluarkan dari neraka. Ini konsep mereka. Karena itu lalu sunnah mengatakan tidak, Allah kuasa dan dalilnya ada. Ya. Kemudian wala yukhalladu fiha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan dikekalkan dalam neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun dari keimanan. Ini keutamaan iman. Nikmat orang-orang <laughs> beriman walaupun teruk diazab dalam neraka ya dan billah tapi ada masanya dikeluarkan dengan imannya. Seburuk-buruk orang beriman, sejahat-jahat orang beriman masih lebih utama daripada orang kafir yang tak akan pernah mengecap sedikit jua pun rahmat Allah di hari kiamat, surganya. Allahu Akbar. Kemudian wa ahlul kabairi fi masyiatillah taala, ahlu sunnah meyakini pelaku dosa-dosa besar nasib mereka di hari akhirat terserah kepada kehendak Allah. Jika Allah berganda, Allah mengazab mereka sampai habis dosa-dosa mereka dibakar, habis semuanya dikeluarkan ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan nama kisah Al-Jahannamiyun, ex ya mantan penghuni neraka Jahannam. dikeluarkan dari dalam yang paling terakhir dari dari neraka dikeluarkan setelah dikeluarkan dalam neraka disuruh mandi di sungai namanya Nahrul Hayat sungai kehidupan. Setelah dia mandi semua yang gosong kembali utuh menjadi baik. Sampai akhirnya dia Allah masukkan ke dalam surga dan diberikan dunia sisinya sepuluh kali lipat. Kita harus sunnah yakini Dan bisa saja yang kedua, Allah mengampuni mereka dengan dosa-dosa mereka, dengan maksiat mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kisah seorang yang mau meninggal dan dia bertanya, dikumpulkannya anak-anaknya. Ayu abin ana lakum. Bagaimana menurut kalian ayah? Kata mereka, khairu abin, <laughs> lah sebaik-baik ayah. Kata mereka, engkau tak tahu, aku akulah seburuk-buruk ayah. Semua sudah kubuat. Aku takut jumpa Allah Subhanahu taala. Nanti aku mati bakar diriku. Tunggu sampai kencang angin sekencang-kencangnya ketika aku telah menjadi abu, sebarkan seluruh abu tersebut. Ya, inilah ayah yang dikatakan oleh anak-anak sebaik-baik dia katakan kalian salah aku seburu-buru ayah aku takut jumpa Allah semua sudah aku buat akhirnya ya karena anak-anaknya pun semuanya jahil seperti dia wasiat yang sesat ini mereka lakukan mati sang ayah mereka bakar sampai jadi debu mereka sebar di hari kiamat Allah mengumpulkan segala kembali yang telah tersebar daripada jasad daripada debu orang ini Allah katakan, wahai hamba, mengapa kau lakukan demikian? Ya Rabb, khasyatuka, aku takut jumpa denganmu. Kata Allah, dengan takutmu aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya amalan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikatakan ya sesungguhnya Allah mengharamkan bagi seseorang yang pernah menangis matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disentuh api neraka. Takut kepada Allah amalan agung, amalan besar. Kita harus berusaha untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut dan kedudukan Tuhan yang membesar, Maha Agung, wa nahana nafsa 'anil hawa dan berusaha untuk karena takut tersebut membuat dia menahan dirinya daripada segala macam hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surgalah bagi, baginya tempatnya. Kita harus berusaha takut kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu. Kemudian la yuqta binar, tidaklah dapat diponis dipastikan mereka itu masuk neraka. Orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, mati dalam keadaan berzina ya dan bila ada ada. Mati ketika menegak khamar tidak boleh kita katakan ini pasti jadi penghuni neraka, tidak bisa. Ketika dia adalah orang-orang yang beriman, orang Islam. Tak bisa kita pastikan dan tak boleh. Ya. Bal yukhafu alaihim kita hanya khawatir mereka itu akan diadab dengan dosa-dosanya masuk neraka, tapi tak boleh kita pastikan. Wala yuqta' lit-ta'i'ina bil jannati sebagaimana kita pun tak boleh memfonis memberikan rekomendasi dengan orang-orang yang kita anggap saleh ini pasti penghuni surga tak boleh jadi ada nasnya daripada ayat, daripada hadis terhadap para sahabat-sahabat yang dijamin Nabi dengan surga. Sebagian orang jamin Nabi dengan neraka dengan adanya nas. Yang nasnya tak ada seperti orang-orang sekarang. Tak bisa kita pastikan dia. Walaupun taat, kita katakan pasti menjadi penghuni surga. julahum yang boleh kita harapkan Allah berikan kepada dia rahmatnya. Kita hanya doakan, kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Demikianlah alikhwatu kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Jalla fi'ala merahmati kita semua, memasukkan kita ke dalam surganya. Berapa isyak tuh? Habis. Dua menit bagaimana subhat sebagian orang yang mengatakan Allah itu mahadil terhadap hamba-hambanya. Tapi ada yang rajin sholat, taat pada agamanya, ya susah hidupnya, miskin. <laughs> Sementara orang tak beriman dengan Allah, menyembah patung-patung, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah api, menyembah hantu, <laughs> hidupnya lebih nikmat. Kita katakan bahwasanya kebahagiaan itu bukan pada harta benda. Kebahagiaan itu ada dalam hati. Berbanyak orang-orang beriman yang tak banyak memiliki harta benda, bahagianya luar biasa seolah-olah dalam surga. Berbanyak orang-orang yang tak beriman kepada Allah, sengsaranya setengah mati, seolah-olah dalam neraka walaupun hartanya luar biasa. Subhanallah. Jadi jangan disalahpahami makna rizki. Rizki itu ada dua, ada rizki zahir, ada rizki batin. Rizki zahir, rizki Allah berikan kepada setiap hamba yang dia suka dan dia tidak suka. Itu rizki zahir. Harta benda itu rizki zahir. Diberikan kepada Firaun, diberikan kepada Korun. Kalaulah kebahagiaan itu identik dengan ketakwaan, ya. Apabila seseorang dikatakan bahagia dan takwa, Ya, bila dia kaya raya, bila dia berpangkat berjabatan, maka tentulah yang paling takwa, yang paling saleh adalah Firaun dan Korun. Ya. Tapi keduanya makhluk celaka disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang ketika mengajarkan ibadah bukan karena dengan ibadah tersebut dia mau kaya, salah benar. Ya. Kalau aneh kata sholat diberi uang tiap kali sholat, aku lah Kalau enggak, enggak usah. Ini orang yang miskin. Subhanallah. Dia tak tahu, buang ini enggak ada apa-apa. Dunia ini enggak ada apa-apa. Dengan dua rakaat sebelum subuh saja, habis dunia ini semua. Enggak ada apa-apanya. Tak tahu dia dahsyatnya akhirat, luasnya akhirat. Ini menunjukkan miskinnya dalam ilmu. Subhanallah. Apakah dia mengira setiap orang yang hebat, jabatan kuasanya bahagia? Belum. Belum tentu. Kau tengok jenderal-jenderal yang masuk dalam penjara tuh membunuh anggota-anggotanya. Apa kurangnya? Pangkat semua dah. Kayaan luar biasa, istri cantik semuanya lengkap. Tapi mereka hidup dalam ya dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri karena kekufuran mereka.